kerjakan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua baik yang membaca yang mengajarkan dan begitu juga yang mendengarkan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting dalam ilmu tajwid <clears throat> yaitu permasalahan uh, tentang ahkamul mad tentang ahkamu al-mad hukum-hukum mad tentang hukum-hukum mad dan tentang hukum mat ini kita bagi dua. Pertama, mat asli dan yang kedua mad farai. Mad asli akan kita bahas apa yang dimaksud dengan mad asli, definisinya dan contohnya. Kemudian mad-mad apa saja yang kita masukkan ke dalam mad asli. Di antaranya adalah ada empat mad yang kita ikutkan hukumnya dengan mad asli. Yang pertama adalah maddul iwad. Mad iwad. Yang kedua mad tamkin. Mad tamkin. Yang ketiga mad silah sugra, mad silatis sugra. Dan yang keempat alif-alif yang ada pada kata hayyun tahura. Hayyun tahura. Yang kedua, <clears throat> insyaallah akan kita bahas tentang mad far'i. Dan mad far'i ini ada dua jenis. Ya. Jenis yang pertama jenis yang pertama mad yang disebabkan dengan hamzah dan yang kedua mad ya eh, mad yang dengan sebab sukun yang dengan sebab hamzah itu ada empat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mad al-wajib al-muttasil. Yang kedua mad al jais al-munfasil. Dan yang ketiga madus silatil kubra. Madus silatil kubra. Dan yang keempat mad al-badal. Ya. Ini empat hal mad farai yang dengan sebab hamzah. Jenis yang kedua, mad far'i yang sebabnya adalah e, sukun. Mad yang sebabnya sukun terbagi dengan dua jenis. Ada sukun arid, ada sukun asli. Ada sukun arid, ada sukun asli. Yang sukun arid nanti akan terbagi dua. Yang pertama mad arid li sukun, mad al arid li sukun, yang kedua, al-lain, lin, al-arid, al-sukun. Adapun jenis yang kedua dengan sebab sukun asli adalah yang pertama mad lazim kilmi atau mad lazim al-kalimi. Yang kedua mad lazim al-harfi. Inilah poin-poin yang insyaallah taala mudah-mudahan kita akan menyelesaikannya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. <clears throat> Baiklah para pendengar yang Allah muliakan setelah kita membacakan beberapa poin yang akan kita pelajari dalam eh, hukum-hukum uh, mad ini kita masuk mukaddimah tentang mad. Dalil tentang masalah ini adalah sebuah hadis yang ma'ruf eh? hadis Ibnu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dan ini hadis ini disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah bahwa Ibnu Mas'ud annahu kana yukri'u rajulan. Pernah beliau mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran atau meminta seseorang untuk membaca Al-Quran yang mulia. Kemudian orang tersebut membaca surat At-Taubah ayat 60 dengan mursalah, artinya dengan pendek, maksurah, ya. Antum melihat surat At-Taubah ayat 60. <clears throat> ya orang tersebut membaca kalimat al-fuqara dengan maksurah dengan pendek ya dibaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya orang tersebut, uh, orang itu baca إنما الصدقات للفقراء والمساكين nah, seperti itu di kalimat ra orang tersebut baca pendek kemudian Ibnu Mas'ud tatkala mendengar orang tersebut membacanya salah dalam mad beliau berkata ma hakadha aqra'aniha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu mengajarkan kiroah kepadaku. Kemudian orang itu berkata, كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kiroah kepada anda wahai Aba Abdurrahman? Ya, maka beliau berkata, akroaniha, akroaniha. Beliau membacakan padaku إنما الصدقات للفقراء والمساكين nah, seperti itu ya famaddaha famaddaha dimadkan ya, dimadkan atau dipanjangkan bacaan roknya Taib. Inilah para pendengar yang Allah muliakan tentang dasar tentang dasar pembacaan mad. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi mereka-mereka yang ingin agar bacaan Qur'annya ini, uh, Qur'annya ini uh, terhindar dari kesalahan, maka hendaknya memperhatikan masalah mad ini. Masalah yang paling pokok dalam ilmu tajwid adalah mad. Ya. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyalahkan orang yang salah dalam membaca madnya. Ya. Dia, dia katakan, "Maha kada aniha ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qiraah kepadaku. Ya. Kenapa? Karena dia salah membaca ra. Dia baca lil fuqara wal masakin. Lil fuqara wal masakin. Yang benar lil fuqara wal masakin. Nah, seperti itu. Ya. Ini juga menunjukkan para pendengar Allah muliakan bahwa kiroah adalah bukan pelajaran yang sepele. Kita masih belajar. Kita mad. apa yang dimaksud dengan definisi mad? Mad secara bahasa adalah aziyadah. Madda itu artinya zada. Ziyadah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat berapa? 12. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya artinya dan dia yumdid yumdid di sini terjemahkan memperbanyak. Artinya memanjangkan yumdid ya yumdidkum bi amwal dengan harta-harta ya wabanin dan anak-anak. Artinya pembuat kaya dengan harta dan anak. Nah, itu. Ini arti daripada mad. Ada persamaan. Taib, ini arti dari mad secara bahasa. Artinya ziyadah. Allah tambah wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah tambah kalian dengan harta dan anak. Secara istilah, arti daripada mad adalah italatus sauti biharfil mad. Italatus sauti biharfil mad. Itala artinya memanjangkan suara dengan adanya huruf mad atau dengan huruf mad. Ya. Baik. Itu mad. Sekarang lawannya adalah al-qasr. Al-qasr. Al-qasr secara bahasa artinya al-habsu wal man'u. Al-habs artinya memenjarakan, menahan, ya. Wal man'u artinya mencegah. Artinya mencegah. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an firman Allah, hurum maqsuratun fil khiyam." Dalam surah Ar-Rahman ayat 72 ada kata-kata maksurat dari kata qasar. Ya. Surah Ar-Rahman ayat 72. Artinya bidadari-bidadari yang maksurat ay mahbusat. Artinya eh, terjaga, tertahan. Ya kan? Terpelihara di dalam kemah-kemah fil khiyam. Ini Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang maksurat. Ay qasr, ay mahbus. Ya, yang ada dan terpelihara, terjaga, ya kan? Di dalam kemah-kemah. Baik. Jadi al-qasr lawan daripada al-mad. Secara istilah makna qasr adalah isbatu harfil maddi awil lin min ghairi ziyadah. <clears throat> Menetapkan huruf mad atau huruf lin tanpa ada tambahan. Ya. Lihat. Ini istilah yang ada dalam ilmu tajwid. Jadi arti mad itu adalah tambahan. Kalau arti koser itu huruf mad saja. <clears throat> Isbat huruf madnya saja. Ya. Dan huruf mad itu ada berapa ya, kawan? Ada tiga. Yaitu apa saja? Alif, waw, dan ya. Ahsan. Alif, waw, dan ya untuk lebih mudahnya wa iya kan nah, itu wa iya wa iya itu oh benar wa iya wow alif dan ya atau wai eh baik sekarang masuk ke syarat-syarat mad syarat-syarat mad mad memiliki tiga syarat ya kita mengetahui huruf mad ada berapa ada tiga yaitu waw, alif dan ya. Syarat-syaratnya adalah ayakuna ma qabla al-alifi maftuhan. Sebelum alif di fathah. Yang kedua, ayakuna ma qabla al-wawi madmuman. Sebelum waw di dhammah. Yang ketiga, ayakuna ma qabla al-ya'i maksuran. Sebelum ya di kasrah. Ya. Baik. Kita lihat contohnya Untuk mempermudah kalimat qala, yaqulu dan qila. Lihat surat Al-Qalam ayat 28. Banyak sebenarnya qala banyak ya, enggak mesti di Ya rahmukallah. <clears throat> Al-Qalam 28 ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون lihat قال قال di awal ayat 28 soal qalam lihat qala atau kalimat qala semuanya ya di ayat banyak-banyak. Kalimat qala alif sebelumnya fathah. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا nah لا juga termasuk mat tabi'i laula ya kan ya yang kedua akhi sebelum waw di domah contohnya yakulu yakulu banyak ya. Eh, contohnya soal Al-Baqarah ayat 8 ya ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يا <clears throat> كلمات يقول من يقول آمنا tadi قال sekarang يقول يا ومن الناس من يقول lihat itu wawo sebelum sebelumnya domah yakulu yakulu wawo sebelumnya domah Taib. <clears throat> Sekarang yang ketiga ya sebelumnya kasrah. Al-Baqarah ayat 13 ya. Al-Baqarah ayat 13 atau ayat 11 juga ada. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ya wa idza qila lihat ya sukun sebelumnya kasrah ya. jadi qala yaqulu qila Ini terkumpul dalam surat Hud akhi ayat 49. Untuk melihat surat Hud ayat 49 kaidahnya. Hud ayat 49 kalimat nuhiha ya. Nuhiha ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha. Kalau berhenti di situ nuhiha lihat wawu sebelumnya domah ya sukun sebelumnya apa kasroh alif sebelumnya fathah tapi karena di sini bersambung ha kembali eh, hanya adalah mat jais pun fasil tapi kalau kita berhenti nuhiha seperti itu Taibun kita masuk ke aksamu al jenis-jenis mad. Jenis-jenis mad ikhwan fillah terbagi dua. Mad terbagi dua. Barakallahu Mad terbagi dua. Yang pertama, mad tobi'i atau mad asli. Yang kedua, mad far'i. Yang pertama, al-maddu tabi'iyyu awil asliyu. Yang kedua, al-maddul far'iyyu. Saya ulangi, jenis-jenis mad secara global itu terbagi dua. Ada mad asli dan ada mad apa ikhwan? Mad far'i. Nah, itu secara global. Baik, ikhwani fillah, sekarang kita akan bahas permasalahan yang pertama yaitu al-maddu al-asliyu atau al-maddu at-tabi'iyyu wa mulhaqatuhu kita akan bahas mad asli atau mad tabi'i dan mad-mad yang dimasukkan hukumnya ke dalam mad tabi'i. Ya. Kita bahas apa yang dimaksud dengan mad asli. Mad asli definisinya yang pertama adalah huwa alladhi la yatawaqqafu ala sababin. Huwa alladhi la yatawaqqafu ala sababin kahamzin au sukunin. Definisi daripada mad asli adalah yang tidak berdiri di atas sebab. Yang tidak berdiri atau terbangun di atas sebab. Yang tidak berhenti atau berdiri di atas sebab. Seperti karena hamzah atau karena sukun. Karena nanti kita tatkala kita belajar mad e, far'i ada dua sebab yaitu hamzah dan sukun. Ini definisi mad. <clears throat> Baik. Kenapa dinamakan dengan mad asli? Dinamakan dengan mad asli li'annahu aslun li jami'il mudud. Ini alasannya. Ya, mesti kita tahu mesti alasannya. Kenapa disebut mad asli? Alasannya adalah karena karena dia adalah asal atau pondasi atau dasar bagi seluruh, seluruh mad. Karena dia adalah asli atau dasar bagi seluruh mad. Bisa juga disebut zati, zatiyun, zatiyun. Kenapa? Li'annahu la taqumu dhatul harfi illa bihi. Karena zat huruf tidak tegak kecuali dengannya. Ya. Qala, kila yaqulu. Ha? Yang ketiga, kenapa disebut tabi'iyan? Jadi bisa disebut asli atau zati atau tabi'i. Disebut tabi'i lianna sawiyat tabi'i la yankusuhu an haddihi wa la yazidu alaihi. Ya. Alasannya disebut mat karena orang yang memiliki tabiat yang lurus, tabiat yang lurus tidak akan mengurangi dari batasannya dan dia tidak akan melebihkan dari batasannya. Ya. Baik. Masuk ke dalam permasalahan berikutnya yaitu مقداره مقداره ما معنى مقداره ukurannya ukurannya adalah harokatan dua harokat ukurannya adalah dua harokat atau istilahnya satu alif jadi istilah untuk masalah mad mudud bisa dengan harokat artinya harokah gerakan ya bisa dengan istilah alif satu alif itu dua harokat dua alif empat harokat tiga alif enam harokat taib wal harokah dan satu harokah satu gerakan <clears throat> adalah miqdaru fathil isbi' atau ghalqihi bi halatin mutawassitatin bainal bud'i wa ta'anni ya Mikdar, ukuran gerakan itu adalah dengan cara membuka isbi' jari ya atau menutupnya dengan mutawasitah artinya pertengahan antara lambat dan cepat nah, seperti itu. antara lambat dan cepat ya jadi tangan dibuka atau ditutup satu itu gerakan ya dibuka satu gerakan satu gitu kan kemudian dua nah jadi qala kan gitu baik sekarang keadaannya keadaannya itu ada tiga hal <clears throat> mat asli ada tiga keadaan mat asli ada tiga keadaan yang pertama yang pertama dia itu ada baik secara wasal artinya tatkala membacanya disambung atau wakaf ya saya ulangi yathbutu waslan wa waqfan secara wasal tatkala kita baca di wasal dan tatkala kita baca wakaf itu yathbut ada ya contohnya kalimat auladikum atau yusikum atau yasumunakum ya ini keadaan yang pertama ya <clears throat> saya ulangi saya ingin meringkas cuma kelihatannya kalau diringkas susah sih ya. saya bacakan dari semua yang pertama keadaan yang pertama adalah secara wasal dan secara wakaf itu dibaca madnya ya apabila tertulis dan tidak ada sukun setelahnya. Ya, tidak ada sukun setelahnya. Baik dia tempatnya di tengah atau di ujung. Baik dia tempatnya di tengah atau di ujung. Contoh yang di tengah adalah kalimat auladikum auladikum ya kan atau yusikum dalam surat An-Nisa ayat 11 coba antum lihat An-Nisa ayat 11 yusikum lihat sikum ya sukun di tengah kan auladikum juga sama auladikum itu untuk alif yusikum itu untuk ya kemudian untuk wawunya yasumunakum yasumunakum bacanya juga mesti seperti itu ya Kemudian yang di ujung seperti wadduha wadduha ha ya. Bacanya berapa harokat ikhwan? Dua harokat. Wadduha seperti itu. Kemudian contoh yang ya tamshi ala istihya tamshi ya yang wow qalu qalu ya itu yang pertama. Yang kedua, secara wakaf itu ada tetapi wasal itu tidak dibaca. Artinya tidak ada mad. Ya, contohnya dalam surat An-Naml ayat 100 eh, ayat 15. Antum lihat ini penting sekali. Surat An-Naml ayat 15. Ya. Sudah ketemu? An-Naml ayat 15. Surat keberapa, akhi? Ya? 27. Nah. An-Naml setelah Asy-Syu'ara. Zain? Temu ya? <clears throat> Perhatikan. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ليت كلمات وقال الحمد لله الذي فضلنا كلمة وقال يا ini kalau antum baca wasal maka tidak kelihatan mat nya Tapi kalau antum baca waqaf itu kelihatan mesti, ya kan? ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا Zen Kalau berhenti Kelihatan matabi'inya Yaitu yasbut Kalau misalkan sambung Tidak Jadinya tidak kelihatan. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ini keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama secara wasal dan wakaf ada. Keadaan yang kedua secara wakaf itu ada tapi kalau dibaca wasal tidak kelihatan mad tabi'inya. Keadaan yang ketiga keadaan yang ketiga secara wasal itu ada tetapi secara wakaf tidak ada. Kembalikan daripada yang kedua. Ini ada khusus dalam mad silah ya dalam ada dalam mad silah dan insyaallah kita jelaskan dalam mad silah banyak ya ikhwan ya dalam mad silah contohnya antum lihat misalnya dalam surat ayat kursi ayat kursi itu ada dalam surat apa ikhwan al-baqarah ayat kursi ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali ayat ini dan ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa coba? Hmm? Dua lima lima. <clears throat> nah, baik perhatikan banyak di sini banyak. Allahu ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم yang mana ikhwan kalimat لا تأخذه سنة ولا نوم lihat dia kalimat yang ada di ta'khudhuhu hanya ini itu mat apa namanya mat silah surah mat silah qasirah baik secara wasal ada yaitu kita baca لا تأخذه سنة ولا نوم tapi kalau antum berhenti tidak ada antum bacanya la ta'khudhu ya kan jadi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ya لا تأخذه سنة ولا نوم ini diantara contohnya baik jadi inilah tiga keadaan yang ada dalam mat tabi'i kita sudah membahas tentang apa itu mat tabi'i kenapa dinamakan demikian kemudian mikdarnya kemudian keadaan-keadaannya dan ini adalah pembahasan insyaallah yang cukup. Kita masuk ke kalimat berikutnya atau pembahasan berikutnya tentang mulhaqatu al-maddi at-tabi'i. Mad-mad yang dimasukkan hukumnya sama dengan mad tabi'i. Mad-mad yang dimasukkan hukumnya sama dengan mad tabi'i. Seperti yang ana sebutkan di muka ada berapa ikhwan? Ada empat. Alis yaitu yang pertama mad iwat yang kedua mad tamkin, dan yang ketiga mad as-silatus sughra atau mad sila qasirah dan yang keempat adalah alif-alif yang ada dalam hayyun tahura. Hayyun tahura. Alif-alif yang ada dalam hayyun tahura. Nanti kita akan bahas kenapa apa itu alif hayyun tahura dan seterusnya. Nah. Yang pertama ikhwan fillah kita bahas tentang mad iwad. Mad iwad. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Mad iwad adalah al-waqfu 'ala tanwini bil fathi 'ala ghairi ta'i ta'nitsi bi alf qadra harakataini iwadan anit tanwin. Yang dimaksud dengan madul iwad adalah berhenti pada tanwin yang berfathah. Berhenti pada tanwin fathah. Berhenti pada tanwin fathah. Yang tidak pada ta taknis. Yang tidak yang tidak pada ta yang menunjukkan perempuan atau yang menunjukkan muannas dengan satu alif panjangnya yaitu dengan dua harokat dan dia sebagai pengganti dari tanwin. Kalau definisi kadang-kadang orang bingung, tapi kalau praktek insya Allah mudah. Contohnya ikhwan fillah banyak. Dalam surah An-Naba antum lihat itu banyak sekali. Surah An-Naba. Ya. Perhatikan dari ayat yang ke 6 <clears throat> sampai terakhir. Itu mad iwat semua. Ya di akhir-akhir ayat di surah An-Naba itu mad iwat semua. Jadi ayat yang ke-6 perhatikan Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Lihat di akhir ayat-ayat ini itu namanya apa? Mad iwad pengganti. Iwat itu artinya apa? Pengganti dari apa, ikhwan? Tanwin. Tanwinnya adalah mihadan, ya. Ya. Alam naj'alil arda mihadan. Itu tanwin diganti dengan mihada. Dan antum kalau baca di akhir-akhir ayat ini mesti mustaqim. terus Ya. Dan dua harokat tidak boleh lebih. Tidak boleh melewat-melewat yang pertama atau lebih dari dua harokat. Ya, tidak boleh. Alam naj'alil arda mihada. Nah, itu enggak. Dua harokat. Itu panjang, kepanjangan. Kita baca Alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Ukur saja dengan mad Karena kita punya kaidah wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Memanjangkan mad mesti sama dengan lafaz-lafaz yang sama dengan apa yang kita panjangkan itu. Lihat antum baca والجبال أوتادا jibal mata apa ikhwan fillah wal jibala matabi'i maka adanya masih sama seperti itu wal jibala kan jiba satu ayunan saja jiba jiba ya kan wal jiba ya kan jadi danya juga yang benar itu seperti ba wal jibala autada Nah, seperti itu sebenarnya. Ya. Wal jibala autada tada tada seperti itu. <clears throat> itu yang benar. Wal jibala autada karena kita kaidahnya wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi kama qala al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala. Tapi kalau antum baca gini, Waljibal autada. Bener nggak? Salah. Kenapa? Karena panjang ba. Atau antum baca gini. Waljibal autada. Bener atau salah? Salah. Kenapa? Ada yang lebih panjang. Atau antum baca gini. Waljibal autada. bener atau salah? Salah. Yang benar والجبال أوتادا والجبال أوتادا ini mesti diperhatikan. طيب Ini namanya mad riwad. Di dalam definisi yang kita katakan adalah ada kalimat al ghairi ta'i at ta'nis. Al ghairi ta'i ta'nis. Tidak di atas ta' ta'nis Adapun apabila di atas di atas tak taknis, maka kita berhenti dengan mengganti tak dengan ha. Kita merubah tak dengan apa? Ha. Kemudian kita sukunkan. Contoh kalimat rahmatan dalam surat Ali Imran ayat ke 8. Lihat rahmah banyak ya. Ali Imran ayat 8. Lihat. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رحمة dia tanwinnya fathah bukan ya kawan fathah kan tidak kita baca rahmata tidak tapi kita baca rahmah Baik. Kalau kita sambung rahmatan innaka antal wahhab. ya kan? ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن إنك أنت الوهاب ya <clears throat> baik hukumnya ikhwan fillah hukum dari mad'iwad itu adanya waktu wakaf adapun wasal tidak tidak ada ini harus diperhatikan hukum mad'iwad adalah adanya waktu wakaf adapun wasal tidak ada. Kalau antum baca wasal, maka tidak ada mad iwad. <clears throat> Contohnya dalam soal nama tadi yang mudah kita contohkan. <clears throat> ayat yang keberapa? 6 dan seterusnya. Perhatikan. Atau ayat selanjutnya saja. Ayat ke 21. Inna mut للمتقين مفازا حدائق وأعنابا lihat kalimat mafazan karena di wasal dia tidak ada mad iwadnya ya kan jadi inna lil muttaqina mafazan hadaiqa tapi kalau kita berhenti mafaza mafaza ada. Tapi kalau kita sambung mafazan hadaiq wa a'naba. Wadah? Paham ya, kawan? Nah. <clears throat> Kif nastamir atau kita uh, sampai sini dulu. Eh? Yakfi Zaid, barakallahu fik. Karena mat ini banyak sebenarnya ya. Dan banyak cabang-cabangnya begitu. Jadi saya kira cukup sampai sini lah, Baik. Ya pendengar raja yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, demikian uh, secara ringkas pembahasan dari uh, hukum mat dan beberapa macamnya dari Madul atau matobi ini dan Alhamdulillah untuk selanjutnya akan kita berikan kesempatan juga bagi Anda untuk <clears throat> mempraktekkan dari pembahasan kita dan sebelumnya kita jeda sejenak uh, jangan kemana-mana kita akan kembali setelah rehat dan kita ikuti beberapa jeda yang berikut ini. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها يدرسوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Roja, Roja, Roja, Radio Dakwah, أهل السنة والجماعة Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 M dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami malam ini Alhamdulillah kembali kita lanjutkan kajian edisi malam dari bimbingan tilawatil Quran dan tajwid yang kita siarkan secara langsung uh, eh, pemenuh kita Lusat Kurnaidi Asyifazahallah taala. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tilawah dan set untuk malam ini kita baca saat apa? An-Naba. An-Naba. Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan juga Anda angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Abidin Tanakusir. Ahlan. Alhamdulillah. Wa anta Oh, hantu kazalik. Baru wabarakatuh. Iya. <laughs> Masya Allah. Masya Allah. Kayak haluk? Gimana sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. pulang dari solar. Alhamdulillah. Saya panteng radio Roja. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat yang pertama. Saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang Bapak baca surah An-Naba. Silakan. Iya, An-Naba. Sampai saya suruh berhenti, maka berhenti. Iya, Atau sampai ayat 15 saja. Iya. Di ayat berapa, saja? sampai ayat 15.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 الذي هم فيه يختلفون Mim. ميم Ya, bukan yuh, mum, muh. oh ya Ya. الذي هم في الذي هم في مختلفون Baik, humnya dia idhar syafawi, tidak boleh ditahan. humnya Ustaz. Iya, hum fihi langsung. hum bi oh iya iya, ya kecuali ba atau uh, mim mim saja iya, ya, betul, betul. الذي هم فيه مختلفون صحيح كلا ya Kalla سيعلمون ثم kalla سيعلمون ألم ألم نجعل الأرض بهادا ulangi ألم نجعل الأرض بهادا ميم بهادا مهادا نعم ألم نجعل الأرض مهادا صحيح. والجبال أوتادا yeah. وخلقناكم أزواجا نعم. وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم شبعا شدادا Ya, sin yang pertama sin biasa. Mm-mm. وبنينا فوقكم سبعا وب... وبنينا فوقكم شبعا شدادا Ulangi. وبنينا فوقكم سبعا شدادا سلكان <coughs> وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا شراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا yeah. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به جبا لنخرج به حبا ونباتا زين ما شاء الله بارك الله فيك وأنت كذلك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا إيه. وأنت كذلك يا جزاك الله خيرا على حسن قراءتك الحمد لله استاذ آه. Saya nggak tahu jawabannya. <laughs> Wa anta kazalik gitu. Wa anta kazalik gitu, Iya, wa anta <laughs> kazalik. Ini saking polosnya, San. Padahal usia saya sudah 50 tahun nih, San. Alhamdulillah. <laughs> baru baru belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak, San. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Abidin di Tanah Kusir. Ya, tetap semangat walaupun usia 50, San ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi kembali di belakang Bapak uh, Zainal Abidin di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Suaranya terputus-putus ini Pak. Bisa dicari tempat yang lebih baik sinyalnya. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana Pak? Ulangi kembali. Eh, di Afwan, nasihatnya putus-putus Pak. Iya, ya. Coba cari tempat yang enak. Dengan HP ya sepertinya ya. uh, mungkin bisa cari tempat uh, lebih baik sinyalnya masih terputus-putus suaranya Bapak. Iya, iya. Iya, coba. Sudah? Sudah. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Anta Anta di Bekasi ya, Taib. Iya. Coba baca ayat selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا Linya pendek. Kanya panjang. Ulangi. إن يوم الفصل كان ميقاتا Minya panjang. Inna yawmal fasli kana miqata. Silakan. إن يوم الفصل كان ميقاتا Miqata. ميقاتا Tanya sama dengan qa panjangnya. Inna yawmal fasli kana miqata. إن يوم الفصل كان ميقاتا Kana miqata. Silakan. كان ميقاتا Nanya langsung Bapak nyambung ke mi, tidak boleh kana miqata, tapi kana miqata. كان ميقاتا Ah, iya, betul. Terus يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا perhatikan khu langsung ke fi, kemudian sunya panjang. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Silakan. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Belum kena. Khu-nya pendek. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Silakan. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا Ah, seperti itu. Terus. وفتحت السماء فكانت أبوابا Iya. وسيرت Wasi ada tasdid. Wasi. وسيرت الجبال فكانت سرابا Zan, yakfi. Ya. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Dengan siapa tadi? Bapak Anton ya. Bapak Anton. Ya, Jazakallah khair Bapak di Bekasi. Baik, eh, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di 0218236543. Saya pada telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Sekarang 55 ayat aja ya. Baik. Nah. Assalamualaikum. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Baik. Iya bagi para pendengar yang ingin mengikuti sesi tilawah ini Anda bisa menghubungi di 021 823 6543. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Ahmad di Lanteng Agung. Iya, silakan. Ayat berapa Ustaz? Lanjutannya. Inna jahannam ini. Iya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحبابا فيها kurang panjang dikit Pak silakan labisina fiha ahsabat Iya, terus. La yaduquna fiha bardaw wa la syaraba. Iya. E, gunahnya dalam idgham bi gunah bardaw kurang. Oh, kurang. Iya. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Iya. إلا حميما وغساقا Ul- Ulangi. إلا حميما وغساقا Ah, segitu. Hasan. Saya tanya, ko itu mat apa namanya, Pak? Oh, oh yang terakhir Ustaz. Iya. Nah, Tobi ya. Mbak Tobi tapi nama aslinya dia apa? Dia punya nama tersendiri? Mat Iwad. Mat Iwad. Iya, Mat Iwad. Mad pengganti tanwin ya. Iya. Barakallahu fiik. Ini Ustaz mau tanya uh, surat apa? Al-A'raf ayat 147 itu bacanya gimana Ustaz ya? 145. Al-A'raf. Al-A'raf. Ya. <clears throat> yang mana, Pak? kata benar? Yang yang terakhir itu sa'u sa'u apa sa'u itu? Oh iya, betul betul. <clears throat> itu wawonya nggak panjang. Berarti sa'urikum. Enggak. Antum baca sa'urikum. Saurikum. Iya, saurikum. Oh, itu pendek. Unya iya, unya pendek. Oh, iya, iya. Saurikum daral fasiqin. Seperti itu. Oh, iya. Bukan saurikum tapi saurikum. Ya, sudah saya bahas itu di antara uh, asifru al-mustadir, ya kan? Hmm, jadi kita baca gini. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها Sa'urikum daral fasiqin. Coba Bapak dari sa'urikum baca. Sa'urikum. Mm -mm. Sa'urikum daral fasiqin. Barakallahu fiik. Ahsanta. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat saya kita angkat. -hmm. uh, sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dari Abu Zahra di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tolong diulang kembali nun e, disukun yang tidak boleh diguna. Ustaz. Nun? Nun e, yang disukun yang tidak boleh diguna. Diulang kembali gimana maksudnya? Kita Uh, mungkin kurang paham pertanyaannya. Contoh apa penjelasan itu Ustaz? Ya. Hmm? Baik, mungkin di, bisa di diperjelas, ah, diperjelas lagi iya. Abu Zara untuk hmm. pertanyaannya. Hmm. Taib. Kembali dari Iwan dijadi Jajar. apakah ada ritual dan doa tertentu setelah al Quran seperti kebiasaan masyarakat? Hmm. Allah a'lam bishawab. Nanti mungkin dalam pembahasannya secara khusus. Iya. Terus? Taib sebentar. Uh, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada ketentuan khusus untuk mikdar atau eh, ukuran-ukuran uh, ini secara, pasti dari ulama-ulama al-sunnah atau itu eh, berdasarkan ijtihad saja jazakallahu khair nah itu berdasarkan talaki hmm. ya jadi kita belajar dari para qori dan kita namanya yang belajar kiroah itu mesti punya guru. Mesti punya guru. Dan saya kira ini sesuatu yang wajar. Setiap ilmu mesti memiliki guru. Ya kan? Setiap ilmu mesti memiliki guru. Kalau kita belajar sendiri, tentunya salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Semua ilmu seperti itu. Dan lebih khusus lagi ilmu kiroah. Oleh karena itu, kalau kita ingin eh, membaca dengan benar, maka hendaknya kita memiliki guru yang mungkin dalam bacaannya, agar guru tersebut memperbaiki bacaan kita. Permasalahan yang kita hadapi masalah mad. Ya, pertanyaannya itu tentang masalah eh, mad nikdar harokatain atau satu alif ini istihad tentunya, ya kan? Tetapi istihad yang dibangun di atas telaki. Ya, Artinya ikhwan villa artinya kita panjang pendeknya itu tidak asal-asalan. Okay. Eh. Nah, ulama mempermudah dengan cara satu harokat adalah misalkan dengan gerakan satu telunjuk kan gitu atau satu jari membuka kan gitu atau menutup nah, itu hanya sekedar apa namanya <clears throat> e, cara atau ada istilah yang lain dua ketukan ya kan atau satu ketukan dan seterusnya hmm. Tetapi pada dasarnya ini kembali kepada talaki, kepada bagaimana cara kori membaca. Seperti itu. Allahu a'lam biswab. Nah. Ya, baik. Satu kembali kita angkat dari Ummu Fadil di Cibarusa. Set, bagaimana cara membaca ayat keempat dari surat Al-Ahqaf? Bila berhenti di kalimat fis samawat tanpa menyambungnya. Baik, kita lihat Ulangi ya, surat Al-Ahqaf. Bagaimana kita membaca ayat keempat dari surat Al-Ahqaf? Mm -hmm. Bila berhenti di kalimat Fisamawat Oh, Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Ya. kira al haqaf Al-Ahqaf. Mm -hmm. Ayat, ayat keempat. yang keempat. <coughs> Iya. <coughs> Apabila kita berhenti kalimat Fisamawat dan tanpa menyambungnya. Ayat keempat ya. Iya. Yeah. Hmm, ya, perhatikan. <clears throat> perhatikan bacaannya. Ayat keempat dalam surat Al-Ahqaf. Anda baca berhenti dulu ya. Kemudian Anda baca sambung. Perhatikan supaya tidak salah dalam ayat ini. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين itu cara bacanya jadi kalau baca kita dari awal tidak boleh itu nih tapi baca itu nih bacanya begitu paham ya <clears throat> Am akhi? ya dibacanya itu nih tapi kalau kita wasol lain lagi <clears throat> kalau kita wasol baca hamzanya kalau kita wasol seperti ini قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا perhatikan <clears throat> ya jika kita baca fis samawati ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Tapi kalau kita mulai dari itu itu nih kita tidak baca itu nih tapi itu nih itu ituni bacanya panjang ituni nah, seperti itu Allah alam iya. eh bukan mat tabi'i bukan iya nanti insya ada eh? dia termasuk uh, mad uh, eh, atamkin, insyaallah taala nah uh, mungkin itu pertanyaan terakhir dan yeah. Ya. laksah dari Baik. Eh dia termasuk mad badal mad badal. Mad badal. Khulasah dari apa yang kita pelajari Para pendengar yang Allah muliakan Anda mengingatkan kembali Bahwa pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali Karena sangat aib bagi orang yang baca Quran Salah-salah Apalagi kalau berani jadi imam Ya kan Nanti bikin rusak Tadabur Al-Quran Ya jadi kalau nanti ya insya Allah akan saya jelaskan bagaimana panjang pendek itu akan merubah arti. Ya. Uh, ini pelajaran yang sangat penting tentang ahkam al-mad, hukum-hukum mad, ya. Dan biiznillah alhamdulillah dengan izin Allah SWT saya sudah jelaskan bahwa mad terbagi dua. Yang pertama mad asli dan yang kedua mad farai. Dan cabangnya banyak. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan mad asli. Kemudian mulhaqatnya mad-mad yang dimasukkan hukumnya ke dalam mad asli dan kita sudah membahas dari empat mad yang anda sebutkan dalam mad asli yaitu mad iwad dan hukumnya itu kalau wakaf itu ya sebut artinya kalau kita baca berhenti ada kalau kita baca wasal tidak ada ini hukum mad iwad dan perhatikan para pendengar yang Allah muliakan jangan dipanjangkan lebih daripada semestinya ya karena sebagian orang baca itu panjang sekali lebih dari semestinya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu salah. Mesti wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dan kadang-kadang sebagian imam keenakan waktu baca surat uh, apa itu al-a'la dalam surat al-a'la dalam surat Jumat ya kan terutama yang di, yang di akhir-akhir ya kan Suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar Dia sesuaikan dengan takbirnya Jadi Suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar nah, gitu. Waduh enak pisan Ya Padahal salah mas Ya Aja mengkonon Gitu. jangan begitu bacanya kan begitu baik jadi itu saja barangkali yang eh, bisa saya sampaikan <clears throat> dalam eh, malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pembicara dan bagi yang mendengarkan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh